Atas karunia dan rahmatnya Allah masih memberikan taufik kepada kita. Sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang Allah cintai. Di hari-hari yang mulia di bulan Dhul Hijjah. Di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yani ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di bulan Dhul Hijjah. di hari-hari dilaksanakannya ibadatul haji oleh orang-orang mereka yang berada di Mekah. Kaum muslimin menunaikan rukun iman yang kelima. Sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang yang mampu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kita lakukan pada kesempatan ini. Bukan hanya sekedar mengenang sejarah yang telah pernah terjadi. Ribuan tahun yang lalu. Dilaksanakan oleh hamba Allah yang mulia. Khalilnya Ibrahim alaihissalam ketika beliau dengan serta-merta, dengan segera, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan, melaksanakan perintah yang Allah berlakukan kepada beliau melalui mimpi yang nyata, mimpi seorang ambia yang merupakan bagian dari wahyu. Ketika beliau berkata dalam firman Allah, sebagaimana dalam firman Allah, Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Demikian kata Allah dalam firman-Nya ketika Ibrahim berkata kepada putranya wahai Ananda. Nah, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka perkatakan bagaimana menurut pendapatmu? Ismail sang anak yang tunduk, yang taat dan patuh kepada Allah dan orang tuanya, berkata kepada ayahandanya sebagaimana dalam firman Allah tadi, "Ya abatif alma tu'mar, Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya yang kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, kisah ini bukan sekedar kenangan. Kisah ini bukan sekedar yakni sejarah masa lalu, tapi Allah perintahkan kepada nabinya dan juga kepada kita untuk menghidupkan sunnah abad kita, orang tua kita, pemimpin kita, imam kita, Imamul muahidin, sunnah yang diabadikan oleh Allah sampai Allah mewarisi langit dan bumi dan seisinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang penting untuk kita ambil pelajaran di dalam kesempatan ini. Nah, ibadah Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bukan sekadar memerintahkan untuk beliau menyembelih putranya, untuk menampakkan ketundukannya, tapi untuk juga mengeluarkan untuk menguji beliau rahim nam alaihi salam, apakah ada di dalam hatinya kecintaan terhadap Allah lebih tinggi dan lebih dominan, lebih didahulukannya daripada kecintaannya kepada anaknya yang ketika itu masih sangat nyanyi satu-satunya sebagai putra yang beliau tunggu-tunggu, yang beliau minta kepada Allah selama puluhan tahun, beliau belum menemukan belum mempunyai anak sampai ketika beliau setelah berumur udur, umur 8 hampir 80 tahun lebih baru beliau mempunyai anak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu setelah enam, keduanya menyanyi tunduk kepada perintah Allah. Kemudian Ismail diletakkan dan kemudian pisau siap untuk digerakkan. Kemudian Allah panggil Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah meyakini bahwa mimpi itu adalah mimpi yang merupakan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa fadainahu azim." Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Ikhwani fiddin azakumullah masyiral muslimin. Kita melihat di dalam yakni ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa Allah menebus Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Kemudian ini pun juga diikuti oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dihidupkan kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau setiap saatnya ini, setiap haj Idul Adha ataupun ini dalam kesempatan beliau. Beliau menyembelih dua ekor kambing yang sangat gemuk dan besar dan kemudian sangat-sangat sehatnya. Sampai dikatakan dalam yani riwayat beliau menyembelih enam kabsyain amlahain akranain. Nah, Beliau menyembelih dua ekor kibas yang sangat yang sangat baik, sangat bagus. Nah, dan bertanduk besar dan gemuk, sehat. Inilah yang ingin diinginkan yang yang kita ambil pelajaran pada kesempatan ini ibadah Allah. Di saat-saat jiwa kita manusia begitu cenderung dan begitu cintanya kepada harta dan ini merupakan fitrah yang telah diletakkan oleh Allah kepada kita dan menjadi hiasan di dalam diri kita. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril min minadh dhahabi wal fiddah wal wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf. Allah menghiasi di dalam diri kita kecintaan kepada anak-anak laki-laki, kemudian kepada wanita, kepada harta, emas dan perak, juga sawah dan ladang dan ternak, Nah, masyiral muslimin di saat-saat kita disebutkan oleh Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ketika kamu mencintai harta demikian kuatnya, demikian besarnya, wa nam wa innahu la yuhibbul khairi la dan sungguh kamu begitu sangat cintanya kepada harta Allah mengingatkan kepada kita dengan tampilan dengan sejarah yang telah diletak dilakukan oleh Ibrahim dan dihidupkan kembali oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih dua sembelihan yang sangat yang sangat sehat yang sangat mahal dan inilah yang disebutkan juga dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa la yujzi dia ini disyaratkan dalam hadis beliau la yujzi Nah, tidak akan yakni fil adha fil adahi. Nah, tidak sah yakni yang disembelih itu kecuali yakni ketika nah kecuali la ilaha illallah. Nah, tidak sah empat hal yang tidak menyebabkan tidak sahnya sembelihan, yakni al-arja yang bayyinun arjuha. Yang maridah, al-maridah, al-bayyin maraduha wal kasirah la tungki atau kama qala alaihi salatu wassalam empat hal yang tidak akan mungkin yang tidak sah untuk yang dijadikan sembelihan yang um, enam aura al bayyin auruha yang buta yang tidak yang jelas nampak butanya yang pincang yang jelas tampak pincangnya yang sakit yang jelas tampak sakitnya dan al kasirah yang tidak lagi mampu berdiri karena tidak ada sumsumnya dan tidak ada otaknya Masyiral muslimin, ini mensyaratkan kepada kita untuk mengeluarkannya ini kita berinfak untuk belanja, untuk mendermakan, untuk mengorbankan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai oleh beliau, yang ditunggu-tunggu oleh beliau, putra yang sayang disayangi dan cintai oleh beliau, diperintahkan oleh Allah untuk beliau sembelih dengan tangannya sendiri untuk melaksanakan perintah Allah. Masyiral muslimin, Allah pun mengingatkan kita, nak untuk menyanyi wahai orang-orang yang beriman ya ayuhalladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum akhirihi illa an fih, wa alamu annallaha ghaniyun hamid Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya mukmin, belanjakanlah harta-harta kamu dari yang baik-baik yang telah kamu usahakan dengan cara yang halal, dengan dari barang-barang yang halal untuk kamu belanjakan, untuk kamu dapatkan rezekinya. Dan jangan kamu dan juga dari tanaman-tanaman, hendaklah kamu keluarkan dari yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk kamu dari hasil bumi yang baik, tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen yang baik. Nah, Wala tayammamul khabith. Jangan kamu pilih yang jelek-jelek. Jangan kamu pilih yang rendah harganya. Jangan yang ini kamu pilih yang sesuatu yang tidak bernilai. Walastum bi akhirihi illa antuhmitu fi. Sedangkan engkau ketika menerimanya, engkau tidak rela untuk menerimanya dengan cara yang demikian, dengan benda yang demikian. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ma'asyiral muslimin. Pilihlah yang terbaik untuk kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah sesuatu yang terbaik. Dan ini pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai orang-orang yang telah beriman, telah menyatakan diri mukmin, selalu berharap untuk mendapatkan tingkatan takwa dalam kehidupan kita. Allah menantang kita, Allah mengingatkan kita. lantana tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan tidak akan sampai kamu pada tingkatan takwa, sampai kamu berani, sampai kamu siap untuk membelanjakan sesuatu yang sangat kamu cintai. Ikhwani fiddin azakumullah ma'asyiral muslimin. Yang paling kita cintai, harta yang kita miliki, yang paling berharga dari kita. Itulah yang paling nah, berhak untuk kita keluarkan. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Talha radhiyallahu an. Ketika turun ayat ini dibacakan kepadanya, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-buraiha ladang atau kebun anggur atau kebun kurma yang beliau sangat cintai, yang paling banyak menghasilkan, yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk berteduh di dalamnya. Semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Dengan seketika, enam, Abu Talha menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi oleh Rasulullah SAW, beliau arahkan Abu Talha untuk membelanjakan, untuk membagikannya kepada kerabat kerabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sunnah dari salafun saleh, dari para ambia yang wajib untuk kita yang kita ikuti, yang kita hidupkan dalam diri kita. Dan kita ditantang juga oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, tidak ada yang paling kita cintai selain diri kita, waktu kita, jiwa kita dan nah, yang berharga. Allah menantang kita, mengingatkan kita dengan pernyataannya, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi jannah." yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan min fit taurati wal injil wal quran wa man afa wa man awfa bi ahdihi Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim ikhwani ma'asyirakum muslimin rahimakumullah Allah menyebutkan sungguh Allah membeli orang dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka maka perbaikilah jiwa-jiwa kita dengan senantiasa taubat kepada Allah, istighfar dan tunduk kepada Allah, menjalankan perintah dan taat ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya dan bersihkan harta kita dengan cara kita mencarinya dengan cara yang halal dan membelanjakannya menggunakannya dengan cara yang halal pula. Dan nah, ini yang diinginkan dari kita masyiral muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Nah, kemudian yakni kita hidupkan Ya, ini apa yang diingat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mencoba dan berusaha untuk membelanjakan, memberikan sesuatu yang terbaik Terlebih-lebih di zaman ini, di mana saat-saat musuh-musuh Allah, musuh-musuh dakwah ini ingin selalu berusaha untuk memadamkan. yuridu Yuriduna liyutfi'u nurallahi afwahim Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak ingin kecuali menampakkan dan memenangkan, menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Maka ikhwani fiddin azakumullah ma'asyiral muslimin. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita membelanjakan memberikan sesuatu yang terbaik untuk agama ini, untuk dakwah ini, yakni agar diterima oleh kaum yakni tersebar di seluruh dunia dengan masing-masing kemampuan kita, dengan masing-masing apa yang ada pada kita, kita jalankan dakwah ini, kita bela agama ini, kita bela syariat ini dengan lebih dahulu kita menghidupkannya dengan menerapkannya di dalam diri-diri kita. Kemudian khusus untuk para ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah saya ingatkan kepada Allah Subhanahu kepada antum kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqinallah, bertakwalah para man, masyiral muslimat. Allah mengingatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wanita muslimat untuk enam, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, raaitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku melihat mayoritas penduduk neraka tidak lain enam adalah kaum perempuan. Limadha ya Rasulullah? Enam. Anakfurullah billah, anakfur billahi wa rasulih. Apakah karena kami beri kufur kepada Allah dan Rasulnya? La. Lakin yakfurnal ashir. Tapi kufur kepada kebaikan suaminya. Nah, masyiral muslimat rahimakunallah. Rasulullah mengingatkan dalam hadis 6 Abdurrahman bin Shibl Al-fusaquhum ahlun nar. Orang-orang fasik itu adalah ahlun nar. Wa manil fusaq ya Rasulullah? Siapa orang-orang fasik itu wahai Rasulullah? An-nisa. An-nisa. Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang fasik itu di dalam neraka. Orang fasik itu di dalam neraka. Para sahabat sebagian bersahabat bertanya, siapa orang-orang fasik itu ya Rasulullah? An-nisa, kaum wanita. Kenapa ya Rasulullah? Nah, idza alam ya-, lam yashkurna. Wa idabtulina lam yasbirna. Kalau mereka diberi, mereka tidak bersyukur. Kalau mereka diuji, mereka tidak bersabar. Maka bertakwalah kepada Allah ma'asyiral muslimat. Takutlah kepada Allah dan tebus diri-diri kamu dengan banyak-banyak bersedekah dan ber, nah, ber, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jalankan syariat Allah semampu kamu dan jauhi larangan-larangan Allah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberi, nah, menerima amalan-amalan kita pada hari ini. Dan kami kita nah, berdoa kepada Allah. Takabbalallahu minna, minna minkum. Takabbalallahu dahayakum. Semoga Allah menerima korban-korban yang kita lakukan dan kita ingat yang paling utama ma'asyiral muslimin adalah keikhlasan dan semuanya karena Allah karena Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum dasari korban itu semuanya karena Allah karena mengharapkan ridha Allah karena takwa kepada Allah karena darah-darah itu tidak akan sampai kepada Allah daging-daging itu tidak akan sampai kepada Allah Allahu ghaniyun anna Allah maha kaya Allah tidak membutuhkan ibadah kita Allah tidak tidak membutuhkan ketaatan kita. Kita mohon kepada Allah. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan memperbaiki niat-niat kita. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rahmatullahi alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.